Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang, apabila menampakkannya. demi malam, apabila menutupinya, gelap gulita. Demi langit, serta pembinaannya, yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, Biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.